بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang pernah kita bertemu dalam tahun yang lalu yaitu pengajian sore di hari Ramadan dan saya ditugaskan pada hari Jum'ah untuk menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan puasa Ramadan dan juga zakat fitrah. Insyaallah kita akan dalam dua pertemuan kita bahas tentang puasa Ramadan dan dua temuan pertemuan berikutnya adalah kita akan bahas dengan zakat fitrah. Asom puasa itu dalam arti bahasa yaitu al-imsak, mencegah. Mencegah apapun dikatakan puasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan Siti Maryam dalam Al-Quran. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yauma insiya. Aku nadar untuk Allah melaksanakan saum. Mencegah bicara artinya diam Falan lima yauma insya karena itu aku tidak akan ngajak omong kepada siapapun hari ini. Tapi secara syar'i, secara syariat arti puasa yaitu al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila huru syamsi biniyatin maksusah mencegah daripada segala perihal-perihal yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar bukan terbitnya matahari ya terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari setelah secara keseluruhan bukan awal terbenam tapi setelah setelah terbenam secara keseluruhan dengan niat yang udah diatur, niat yang udah ditentukan. Lah kalau nggak pakai niat, nggak dan agak puasa. Dasar-dasar puasa yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman diwajibkan kamu puasa Ramadan. Sebagaimana puasa itu diwajibkan selain Ramadan terhadap umat-umat sebelum kamu. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad ada puasa tapi bukan Ramadan. Bagi kita diwajibkan umat Muhammad puasa Ramadan. La'allakum tattaqun sehingga niscaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini akan menghasilkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya waktunya kita enggak terlalu apa? menjabarkan terlalu luas karena waktunya ya. Puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua setelah hijrah di bulan Syaban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya berpuasa Ramadan sembilan kali Ramadan. Semuanya jumlahnya 29 kecuali satu yang jumlahnya 30 genap. Hah? Karena pad, sebenarnya bulan itu 29. Tapi kalau memang belum melihat bulan, tidak melihat bulan, maka digenapkan 30. Nah, di sini adalah satu bukti bahwa dalam menentukan bulan itu harus dengan lewat ru'iyah. Dengan lewat melihat. Tidak cukup dengan hisap kecuali pribadi. Karena itu istihadi. Untuk ketetapan pemerintah tidak dibenarkan dengan isti, dengan hisap. Harus dengan ru'iyah. Nabi itu tidak pakai dihisap, pakai wahyu. Tapi Nabi pun memerintahkan untuk melihat hilal. Sumu li wa aftiru liru'yati. Lah kalau Nabi cukup dia mohon kepada Allah dikasih tahu selesai. Tapi itulah syariah yaitu mengajarkan kita untuk berusaha. Ah, meneliti kapan memulai dan kapan mengakhiri, kapan masuk bulan dan kapan keluar dari bulan dengan memperhatikan peredaran bulan. Wal qamara gaddarnahu manazila hatta ada arjunil gadi gamar eh. gaddarnahu manazil kata Allah Taib Bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan yang dihitung oleh orang Arab saat itu. Dan ini adalah afdolus syuhur paling utamanya bulan dalam Islam. Kenapa dikatakan Ramadan? Ramadan itu dari Ramadayarmidu, membakar. Karena saat menentukan nama-nama bulan, pas Ramadan, pas bulan itu musim panas yang sangat menyengat. Akhirnya wis ini yang paling enak dikatakan bulan terba, bulan pembakaran. Kenapa? Pewanasnya luar biasa sehingga dikenal bulan Ramadan. Ya, kalau sekarang walaupun musim hujan tetap Ramadan karena saat itu waktu pemberian nama bulan itu bulan yang sangat panas, yang sangat menyengat. Ada lagi yang menyatakan dikatakan Ramadan bulan pembakaran di annahu yarmidud dunub karena memang bulan itu untuk membakar dosa-dosa. Sehingga bagi orang yang beriman, ketika dalam bulan itu meningkatkan ibadah, meninggalkan maksiat, melaksanakan perintah puasa dengan benar, akan terbakar dosanya keluar daripada bulan Ramadan. Berarti dia suci daripada perbuatan dosa. Tapi antara dia dengan Tuhannya, kalau utang ya wajib bayar tetap. Kalau ngerasani orang, ya harus minta maaf kepada dia dan seterusnya. Keutamaan puasa banyak sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah makanlah kamu, minumlah kamu sekalian dengan sepuasnya karena kamu telah melakukan hari-hari kosong dari makan dan minum yaitu hari-hari puasa karena manusia meninggalkan makan dan minum. Nanti di hari kiamat orang-orang yang puasa Orang-orang yang tidak makan dan minum karena melaksanakan ibadah puasa akan dinyatakan kulu washrabu hani'an. Makan. Sekarang tidak boleh lapar lagi. Sekarang tidak boleh haus lagi. Karena kamu telah melakukan lapar dan haus ada di atas dunia dalam melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. wasaimina wasaimati والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Orang-orang yang puasa, laki maupun perempuan. Orang-orang yang jaga kemaluannya, kehormatannya daripada berbuat zina, onani, homo, lesbian. Laki maupun perempuan, Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, golongan laki maupun perempuan, jika kamu masuk kriteria orang ini, ahli puasa, menjaga tidak sampai berzina, banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah menyediakan bagi mereka itu ampunan dosa dan pahala yang besar apa itu pahala besar? Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin bi ashri amthaliha ila mi'ati dha'fin illa siyam fahuwa li wa ana azzi Semua amal itu ada hitungan pahalanya. Semua amal kebaikan itu ada hitungan pahalanya. Kebaikan satu mendapatkan sepuluh kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang dilipat gandakan sampai tujuh ratus kali lipat. Semuanya ada hitungannya. Illa siam kecuali puasa kata Allah. Fa li karena puasa itu dilaksanakan untuk aku. Kenapa puasa dikatakan li untuk Allah? Apakah sholat tidak untuk Allah? Apakah baca Quran tidak untuk Allah? Apakah berzikir amal ibadah pua, uh, uh, haji tidak untuk Allah? Semua untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam amal-amal ibadah selain puasa itu ada bentuk zahir yang bisa disaksikan oleh manusia. Sholat ada rukuknya, ada sujudnya. Orang bisa menyaksikan bentuk tohirnya. Haji ada tawafnya, ada sa'inya. Zakat ada pemberian hartanya. Tapi kalau puasa, nggak bisa dinampakkan laparnya, nggak bisa dinampakkan hausnya. Karena itu puasa ini adalah perbuatan yang tidak bisa dibuat-buat. Artinya tidak bisa dinampakkan itu perbuatan secara zahir. Karena itu Allah menyatakan fa innahu li puasa itu untukku kata Allah. Orang yang puasa itu kata Nabi ya ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa itu kata Allah dalam hadis kursi yang lain meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya untuk aku semata. Orang puasa itu hak laparnya bukan karena tidak ada makanan, saudara. Hausnya bukan tidak ada minuman. Makanan ada siang hari dia lapar. Dituntut untuk makan, makanan di muka dia. Tapi dia ingat, ini dilarang oleh Allah untuk makan, ditinggalkan. Sekalipun dia perlu makan karena lapar, dia tinggalkan itu makanan karena taat kepada Allah. Siang hari haus, dibuka kulkas, lemari es, ngeringet itu botolnya. Dia perlu minum karena kehausan. Tapi dia ingat dilarang oleh Tuhannya untuk meminum saat itu. Ditinggalkan, dia siap haus karena taat kepada Tuhannya. Walaupun dia bisa minum. Begitu juga lagi syahwat, lagi birahi Istri ada di rumah, dia bisa berbuat dengan istri. Tapi dia tinggalkan karena dilarang oleh Tuhannya. Orang yang puasa sengaja lapar meninggalkan makanannya, sengaja haus meninggalkan minumannya, sehingga sengaja dia tadi itu menahan nafsunya padahal bisa melakukan itu semuanya karena aku kata Allah. Karena itu untuk pahalanya orang puasa, aku sendiri yang ganjar, nggak usah ikut-ikut yang lain yang hitung. Fasaumuli wa ana azibihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan mengganjar sendiri. Allahu Akbar. Ah, mudah-mudahan Allah terima puasa kita semuanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda man sauma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masira mi'ati am. Siapa orang yang puasa satu hari saja karena puasa untuk membela agama Allah, maka antara dia dengan neraka dijauhkan perjalanan seratus tahun perjalanan. Satu hari, gimana kalau satu bulan? Artinya orang puasa insya Allah jauh dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Asal puasa beneran. Satu hari seratus tahun saudara. Tapi visabilillah melaksanakan puasa dalam bela agama Allah Ah, kita jangan salah paham di sini. Membela agama Allah berarti bawa pedang kemana-mana, bawa celurit kemana-mana, bawa bom kemana-mana. Tidak, saudara. Fisabilillah membela agama Allah itu adalah anda sekarang duduk di masjid untuk mencari ilmu, membela agama Allah. Anda ngajak saudara anda untuk sholat berjamaah, membela agama Allah. Anda mengajak orang-orang untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Quran, salat terawih, membela agama Allah. Maka siapa orang yang berpuasa dan dia dalam keadaan puasa bila dia terus membela agama Allah, maka antara dia dengan neraka dijauhkan per hari 100 tahun perjalanan. Jadi kalau sampean jalan naik kuda, tidak berhenti 100 tahun berapa mil kira-kira? Ada riwayat, Ja'alallah bainahu wa bainan nari khandagan. Mithil ma bainas sama'i wal ard. Antara dia dengan raka dengan puasa satu hari, dijauhkan, di dipisah dengan jurang yang lebarnya langit dan bumi. Artinya jauh insya Allah orang puasa dari siksa neraka jika puasa itu diterima oleh Allah mudah-mudahan Allah terima puasa kita semuanya. Lissaimi farhatan idza aftara farih wa idza laqiya Allah fariha Bagi orang puasa Allah sediakan dua kegembiraan khusus yang tidak diberikan kepada siapapun. Yang pertama jika berbuka bergembira. Subhanallah orang puasa itu makanan sederhana musafir walaupun dengan beberapa biji kurma atau beberapa potong roti. Tapi kalau sudah maghrib senengnya luar biasa. Karena apa? Karena dia puasanya karena Allah dan dia akhirnya berbuka dengan apapun dia merasakan bahagia karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan itu puasa ber, berbahagia dalam keadaan puasa tidak diberikan kepada orang yang ada di hadapannya gulai dan sate, saudara. Tapi dia tidak puasa. Subhanallah, lain. Kita menyambut makanan tadi itu ketika berbuka, lain. Kenapa? Karena kita menyambut dengan kebahagiaan iman. Kita menyambut dengan kebahagiaan ridho Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kebahagiaan khusus. Ini di dunia. Di akhirat, Indah ligai rabbih ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan memberikan ridha dan rahmat yang luar biasa bagi orang puasa sehingga tidak akan susah nanti ketika manusia susah dari mahsyar tidak akan kehausan ketika manusia kehausan ada di mahsyar dan dia akan mendapatkan perlakuan spesial sehingga dikatakan Inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Surga itu ada delapan pintu. Surga itu ada delapan pintu. Ada disebut babus sholat, bab sholat. Itu adalah pintu khusus jurusan bagi orang-orang yang ahli sholat. Orang yang ahli sholat, dia mulai masuk pintu situ, masuk surga Allah. Ada yang disebut ar bab rayyan, bab seger. Itu bagi orang puasa. Ada babul jihad, orang-orang yang mati syahid ada babur ridho, orang yang selalu ridho dengan takdir Allah. Ada yang disebut dengan babus sabar, babul kadhimin al macam-macam. Ada satu pintu disebut ar bab untuk orang puasa. Pintu orang untuk orang puasa. Nanti dari kiamat diumumkan, "Aina shaimun?" Eh, mana orang puasa? Berdiri. Berdiri mereka. eh masuk pintu khusus masuk surga. Orang-orang lagi payah dihisap. Kalau udah masuk orang-orang puasa ditutup, nggak boleh yang lainnya, nggak bisa nyerobot. Bukan karcis sebabnya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ah, karena itu orang yang puasa akan mendapatkan perlakuan spesial nanti di hari kiamat. Samtus saim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'ahu mustajab wa amaluhu mudha'af. Diamnya orang puasa dihitung tasbih seperti orang bertasbih. Orang yang nggak puasa bertasbih, orang puasa diem sama pahalanya. Naumu ibadah, tidurnya ibadah. Orang yang nggak puasa ibadah, orang yang puasa tidur sama. Doa mustajab, doanya dijamin diterima oleh Allah. Amaluhu mudha'af, amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wah kalau gitu anak banyak tidur dah di Ramadan ini. Karena tidurnya ibadah. Itu gambaran tidurnya aja ibadah. Gimana ibadahnya? Jangan tidur aja ente maksudnya. Kamu itu kalau puasa tidur dihitung ibadah. Tapi kalau ibadah tentunya lipat gandanya luar biasa. Diemnya dihitung tasbih. Apalagi selalu kamu sibukkan lisan kamu bertasbih. Begitu maksudnya. Nah kalau kita bungkem mulut kemudian tidur aja, ya tetap sah ibadahnya, ada nilainya, tapi tidak senilai dengan orang yang menyibukkan untuk selalu lisannya berzikir dan anggota badannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu tameng dan benteng yang kokoh untuk menjaga diri manusia dari disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang keutamaan puasa. Hukum puasa. Hukum puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Haram itu dibagi haram tidak sah dan haram sah puasanya. Ada puasa haram, ada nanti. Sekarang kita bahas wajib dulu. Apa puasa yang wajib? Puasa yang wajib 6. Pertama puasa Ramadan, jelas. Kedua puasa godok. Kalau ada Ramadan dia udur atau tidak sah puasanya, wajib untuk menggo menggodok membayar puasa godok. Ketiga puasa kafaroh kalau dia tadi itu melanggar sumpah atau dia tadi itu kena kafaroh dihar atau kena kafaroh karena pembunuhan atau karena dia menyutubui istri dalam keadaan sadar di siang hari Ramadan maka dia harus bayar kafaroh di antaranya puasa puasa itu hukumnya wajib yang keempat, puasa bagi orang yang haji yang kena dam. Tapi dia tidak membayar dam, maka dia puasa tiga hari waktu haji dan tujuh hari ketika pulang haji atau umroh. Wajib. Yang kelima, yaitu puasa untuk istisqa. Puasa untuk istisqa jika diperintah oleh hak, oleh pemerintah. Jadi kalau musim kering, panas, nggak ada hujan, pemerintah menyatakan, ayo puasa rakyat Pasuruan selama tiga hari. Kemudian hari keempat kita keluar untuk sholat istisqa. Puasanya wajib kalau diperintah sama di, di, di, diharuskan sama pemerintah. Taatul amr, taatul amir. Kemudian yang keenam, puasa kalau dinadari. Saya nadar puasa Senin Kemis. Saya nadar puasa Arafah, ya wajib. Karena dinadari. Nah, enam puasa ini hukumnya wajib. Ada puasa yang sunnah. Puasa sunnah ini dibagi tiga. Ada sunnah tahunan, ada sunnah bulanan, ada sunnah mingguan. Puasa sunnah tahunan. Seperti puasa hari Arafah, tanggal 9 Dhul Hijjah. Puasa Tasu'a, puasa Ashura, puasa tanggal uh, eh, 11 Muharram, 6 Syawal. Ya. Eh, puasa Tasu'a, Ashura atau 11 Muharram. Ya. Nah, itu ada riwayat itu. Ada puasa 6 hari bulan Syawal ini semuanya adalah puasa-puasa tahunan, sunnah tahu tahunan. Ada sunnah bulanan, puasa ayyamul bid dan juga puasa ayyamus sud. Ayyamul bid tanggal setiap bulannya tapi hijriah ya, tanggal 13, 14, 15. Sunnah puasa ayyamul bid. Dalam satu hadis nyatakan siapa orang setiap bulannya tiga kali, tiga hari berpuasa, maka dia terhitung seperti puasa satu tahun. Dan juga dianjurkan untuk puasa ayam sud, hari-hari sud, yaitu tanggal 28, 29, 30 setiap bulan. Loh, kalau memang satu bulannya cuma 29 tambahi bulan perta hari pertama 28, 29 dan tanggal 1 berarti nah itu dianjurkan untuk berpuasa ada puasa yang mingguan sunnah mingguan yaitu puasa Senin dan puasa Kem Kemis Puasa yang sunnah itu yang paling afdol yaitu puasa Dawud. Puasa Dawud itu satu hari puasa, satu hari tidak puah, puasa. Afdolus siyami siyamu Dawud, kata Rasulullah. Ada puasa yang hukumnya makruh. Puasa yang makruh yaitu mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Kalau hari Jumat misalnya dia muslim, anak kalau hari Jumat saya puasa. Makruh. Lainnya enggak. Hanya khusus hari Jumat toh. Kecuali kalau digabung kemis Jumat atau Jumat Sabtu. Atau mengkhususkan hari Sabtu. Kenapa? Karena hari itu hari diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Atau mengkhususkan hari Ahad. Lah kalau mengkhususkan nggak mau puasa kecuali hari itu, ah itu makruh hukumnya. Juga dimakruhkan saumud dahar. Puasa seterusnya. Bagi orang yang bisa sakit kalau puasa seterusnya. Lah kalau sehat, nggak apa-apa. Atau nanti akhirnya nggak bisa puasa sunnah kalau puasa dahar misalnya. Kenapa? Karena dia nggak mampu kalau dengan puasa digabung puasa dahar dengan puasa sunnah, ya berarti makruh hukumnya. Atau misalnya dia ngajar, tapi kalau karena dia puasa dahar akhirnya dia nggak bisa ngajar, ya makruh hukumnya. Kenapa? Karena bisa mencegah amalan yang lebih afdol itu. Amalan sunnah, mencegah amalan sun, sunnah. Ada puasa haram. Nah, ini yang mungkin yang apa puasa haram? Ada puasa haram yang tidak sah, eh, eh, puasa haram sudah haram dan tidak sah. Apa? Puasa hari raya, baik hari raya Fitri atau hari raya Idul Adha. Puasa hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Puasa Syaban hari terakhir 16, 17, 18 sampai seterusnya dilarang itu haram kecuali kalau disambung dengan yang sebelumnya mulai 15 dia puasa atau 14 seterusnya tidak ada masalah kecuali kalau memang dia punya kebiasaan rutin puasa sunnah seperti Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis di akhir Syaban, Senin Kemis, Senin Kemis nggak apa-apa. Atau dia punya utang Ramadan, dia bayar Ramadan. Atau punya dia puasa wajib seperti puasa e, kafaro atau yang lainnya, nggak ada masalah. Kemudian puasa yang haram yaitu puasa hari syak. Hari syak ini begini tanggal 29 Ramadan dia tadi itu besoknya puasa Ramadan, masuk Ramadan atau tidak berarti diragukan kan Ramadannya dia puasai haram nggak boleh Hah? tidak boleh kecuali kalau sudah ada ketetapan bahwa bulan itu adalah Ramadan dari pemerintah atau ada yang lihat. Tapi kalau memang ditentukan tanpa ada yang lihat, kemudian tidak ada ketetapan pemerintah, bagi orang yang hisap dia tidak mengenal hisapnya masih ragu antara dilihat sama tidak, nggak boleh. Karena itu hati-hati itu yang suka menentukan dengan hisap itu. Hati-hati, nggak boleh kalau anda itu gegabah apalagi masih syak antara bisa dilihat dan antara tidak ini bisa bahaya karena puasa di hari syak itu adalah hukumnya ha haram ah bagi orang yang sudah mengetahui hisapnya silahkan untuk pribadi dirinya Insya Allah akan kita uh, bahas pada pertemuan berikutnya puasa-puasa eh, ini yang jelas uh, yang kita bahas adalah tentang masalah fikihnya tentang masalah fikihnya bukan kita membahas tentang masalah tasawufnya untuk tasawufnya sudah kita terangkan ada di pengajian malam Sabtu biasanya nah, mudah-mudahan insya Allah Allah berikan usia kita Eh, panjang, sehat walafiat zahir batin dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.